Kita lanjutkan kajian kitab Ithaful Qari bita'liqat ala syarh sunnah lil Imam al-Barbahari sampai pada ucapan musannif rahimahullah wa alam rahimakallah annahu yanbaghi lil 'abdi an tashabahu syafaqah abadan ma sahibat dunya لأنه لا يدري ala ma yamut wa bima yukhtamu lahu wa ala ma yalqa عمل wa in Kata beliau, kata musannif rahimahullah wa imam al-barbahari Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa sudah semestinya bagi seorang hamba harus selalu diiringi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa khawatir atas apa yang akan dialami nanti yaumul qiyamah. Abadan selama-lamanya. Ma sahibat dunia harus selalu dalam keadaan takut, selalu dalam keadaan khawatir selama dia hidup di dunia. Lima ada. Mengapa demikian? Kata beliau, "Li'annahu la yadri alama yamut." Karena dia tidak tahu atas apa nanti ketika dia mati. Di atas husnul khatimah atau di atas su'ul khatimah. Wa bima yuhtamulah dengan apa nanti ditutup hidupnya. Dengan kebaikan atau dengan keburukan. Maka jangan gede rasa, GR ujub, bangga diri, saya orang yang paling soleh, saya orang yang paling hebat, saya enggak pernah berbuat dosa, enggak pernah berbuat syirik ila akhirnya. Sebentar, itu sekarang. Itu pun kalau benar. Kalaupun benar engkau masya Allah mukmin taqi sabirun syakir itu sekarang. Nanti ketika matinya wallahu alam. Karena diriwayatkan ada orang yang beramal dengan amalan akhirah, berjalan di jalan surga sampai sudah hampir wafat sejengkal lagi. Tiba-tiba berubah. Amila bi amali ahli nar, fadakhala nar. Ternyata tinggal sejengkal lagi dia mati, berubah. Beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian masuk neraka. Dan itu sudah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Maka sebelum kita mati, sebelum kita mencapai husnul khatimah jangan merasa tenang. Harus terus khawatir, terus berharap pada Allah istiqamah, berharap kepada Allah sabat as-sabat. Lianaka la tadri alama yamut, karena engkau tidak tahu nanti matinya di atas apa. bima yuhtamulah dan tidak tahu akan mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Wa alama yalqallah dan di atas apa dia ketika bertemu Allah nanti. Wa in amila kulla amalin minal khair. Walaupun dia beramal dengan amalan apapun dari kebaikan. Atau walaupun dia beramal dengan seluruh amal kebaikan. Tetap harus khawatir. Tetap harus takut. Karena belum tentu istiqomah. Belum tentu seperti itu sampai wafatnya. Ikhwani fiddina azakumullah dan sudah dijelaskan paragraf pertama dari syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala bahwa manusia harus selalu di antara harap-harap cemas. Ada harapan kepada Allah tetapi juga ada rasa takut dan khawatir atas kekurangan-kekurangan dirinya, atas apa yang nanti dia hadapi ketika akhir hidupnya harus selalu ada khawatir itu. Maka manusia hidup dengan dua perkara. Yaitu al-khawf war-raja. Sebagai dua sayap. Yang dengan dua sayap itu dia terbang menuju surga. Hanya saja rasa takutnya rasa takut yang syar'i. Rasa harapnya rasa harap yang syar'i. Yang sesuai dengan syariat. Rasa takut kalau sudah kebablasan menyelisihi syariat. Seperti yang katanya rasa takut pada Allah, dia mengurung diri di kamarnya ketakutan, menangis terus, gelisah, terus nggak mau keluar rumah, nggak mau ke masjid, nggak mau kemana pun hanya ngurung diri sampai berbulan-bulan. Itu stres namanya. Itu stres dia. Nggak sehat akalnya, nggak wajar. Kalau dia takut kepada Allah, hindarilah maksiat dan tidak pergi ke masjid bagi seorang laki-laki maksiat. Kok aneh? Engkau mengatakan takut pada Allah, tapi engkau mengerjakan sesuatu yang jelek. Yaitu meninggalkan salat jamaah, tidak memenuhi panggilan Allah, hayya ala salah, hayya ala salah. Itu bukan takut pada Allah, itu tidak syar'i. Itu gulu melampaui batas. Sehingga yang dikatakan dengan khauf, ya, khauf rasa takut yang menyebabkan dia selalu beribadah pada Allah, selalu minta ampun pada Allah, berharap kepada Allah agar istiqamah, agar sabat di atas tauhid was sunnah, agar dia tetap mendapatkan kebaikan sampai husnul khatimah. Dia berharap seperti itu dan berusaha. Itu yang dikatakan rasa takut yang syar'i. Adapun rasa takut yang membuat putus asa, maka itu membawa dosa. Sudah kita bacakan tiga ayat dalam masalah ini. Ayat pertama, innahu la yai'asu min rawhillahi illal qawmul kafirun. Sesungguhnya nggak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Lihat, rasa takut tidak membawa putus asa. Karena putus asa adalah dosa. Dan putus asa sifatnya orang-orang kafir. La yai'asu min rauhillah. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ayat kedua yang sudah kita baca juga. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Gak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat, orang-orang yang dhalun. Pertama, disujuluki sifat orang kafir. Kedua, tidak akan ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang bal, yang sesat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah memanggilnya dengan panggilan sayang. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Tiga ayat ini ketiga-tiganya memperingatkan agar jangan putus asa. Yang pertama, putus asa itu sifatnya orang kafir. Yang kedua, putus asa itu tidak akan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sesat. Yang ketiga, Allah katakan jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Kalau kamu takut, khawatir, berdoalah. Minta ampunlah pada Allah. Beristighfar. Istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ikhwan ibn a'azakumullah fala yakhafu khaufan zaidan yuqannituhu min rahmatillah. Maka jangan takut dengan rasa takut yang berlebihan, melampaui batas di mana akhirnya membuat dia putus asa dari rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada khaufun madmum. Rasa takut yang seperti ini adalah rasa takut yang tercela. Rasa takut yang salah. Wa kadzalika yarjullaha Demikian pula dalam berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan matanya potongan kedua. Qala al-musannif rahimahullah wa yanbaghi lirajul al-musrif ala nafsihi an la yaqta'a raja'ahu. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dan hendaklah seseorang yang melampaui batas terhadap dirinya jangan putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indal maut khususnya ketika matinya. Wa yusinu hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafu dzunubahu, dia takut atas dosa-dosanya tetapi enggak putus asa untuk berharap ampunannya fadlin wa in فبفضل fa bi dhanbin kalau dirahmati oleh Allah maka itu dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diadab maka itu karena dosa-dosanya. Maka kata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, hafizahullahu taala, wa kadzalika yarjullah. Demikian pula dalam berharap kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Lakin la yukhrijuhu ar-raja'a ila an ya'man min makrillah. Jangan mengeluarkan dirinya karena katanya berharap kepada Allah. Rasa harapnya jangan membawa dia untuk merasa tenang dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya'man min makrillah. Merasa tenang tidak takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja Allah Ghafurur Rahim. Harapannya sampai menghilangkan rasa takut. Ini tidak boleh. min makrillah. Bahkan tetap harus takut. Khawatir atas rencana-rencana Allah. Allah merencanakan sesuatu yang kita tidak ketahui Allah menakdirkan sesuatu yang sudah ditulisnya di lauhil mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun. Apakah catatan kita yang direncanakan Allah besok? Wallahu alam. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika kita mati, mati nanti seperti apa? Wallahu alam. Apakah kita akan istiqamah terus? Wallahu alam Apakah kita akan terus menjadi ahlu sunnah? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Qada wal qadar yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani bin a'azakumullah. Wa makrullah jalla wa ala yaliqu bihi wa huwa min kamalih dan makar Allah jalla wa ala yang maha tinggi lagi maha agung makarnya sesuai dengan keagungannya makarnya sesuai dengan kemuliaannya. Maka sifat makar bagi Allah adalah sifat kesempurnaan. Jangan diterjemahkan seperti makarnya makhluk. Yang kadang konotasinya jelek. Mereka punya makar. Apa terjemahannya kalau pada makhluk? Rencana jahat. Iya kan? Itu pada makhluk. Tetapi ketika Allah menyatakan bahwa Allah pun memiliki makar, maka lebih kepada rencana Allah yang pasti adil. Apakah kebaikan atau keburukan pasti adil? Apakah Allah akan selamatkan atau Allah akan binasakan? Pasti dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Tidak akan keluar dari sifat adilnya Allah, dari sifat hikmahnya Allah maka tetap sifat makar bagi Allah adalah sifat baik. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah pun punya rencana. Mereka punya tipu daya, Allah Subhanahu wa taala lebih hebat dalam merencanakan tipu daya atas mereka. Tetapi tetap maknanya tidak sama. Karena bagi Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaan yang tidak pernah ada kedoliman padanya. Apa kata Allah? Wa ma ana bidhallamin lil abid. Aku tidak akan mendolimi hambaku, kata Allah. Allah tidak mendolimi siapapun. Maka kalaupun Allah menimpakan berbagai macam azab, maka itu karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu makar? Secara bahasa. al makar fil lughah wa isalul adha ila al-ghairi bi khufyatin. Secara bahasa, memang makna makar adalah menyampaikan adha, satu kejelekan kepada yang lain bi khufyatin dengan samar-samar merencanakan agar dia terperosok, dibuat sedemikian rupa agar dia terjatuh padanya, atau direncanakan dengan ini dengan itu agar dia tersungkur. Itu makar. Bihaitsu la yash'ur bidzalik. Di mana orang yang akan ditimpakan sesuatu padanya la yash'ur bidzalik, tidak merasa. Ikhwani fid din a'azakumullah. Baik, Bagaimana kalau makar bagi Allah SWT? Ikhwan ibn a'azakumullah. Makna makar tadi ada padanya tetapi dengan keadilan. Artinya Allah merencanakan sesuatu. Atas seseorang. Nanti dia akan diadab pada waktu ini, pada saat ini dengan cara seperti ini. Allah merencanakan. Tetapi kalau makar bagi makhluk konotasinya jelek. Tapi makar bagi Allah adalah keadilan. Maka tidak sama dengan makhluk. <laughs> kana hada bihaqqin kalau rencana-rencana tadi dengan kebenaran, rencana menimpakan pada seseorang dengan keadilan, maka itu bukan kejelekan. Wahada huwa makrullah. Itulah rencana Allah. Makar Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak lepas dari keadilannya. enggak lepas dari hikmahnya Fainahu yamkur bidzalimin al-fasiqin. Fainahu yamkur bidzalimin wal fasiqin. Allah merencanakan untuk menimpakan kejelekan pada orang-orang zalim. Allah merencanakan untuk menimpakan azab pada orang-orang fasik. Fayusil ilaihimul uqubah. Maka Allah kirimkan kepada mereka azab atau kita sampaikan dengan lebih tepat kalimatnya fa yamkur bidzalimin man yasha atau yamkur man yasha bidzalimin wa man yasha minal fasiqin kenapa saya tambah man yasha karena orang zalim ada dua ada yang ditimpakan kejelekan padanya, ada yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Demikian pula orang fasik. Ada yang diazab oleh Allah di dunia, kemudian diampuni di akhirat. Ada yang dibiarkan oleh Allah, direncanakan oleh Allah agar kemudian dia mendapatkan azab yaumul qiyamah. Maka ini semua barakallahu fikum rencana-rencana Allah yang kita tidak tahu. Berarti ada makna khafi? Nah, ada makna khafi, tersamar. Apakah kita tidak khawatir? Jangan-jangan kita sudah dicatat oleh Allah menjadi orang yang akan mendapatkan ini, mendapatkan itu dari kejelekan-kejelekan. Na'udzubillah min dalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Maka kalau kita tidak tahu, ya sewajarnya, seharusnya, semestinya setiap hamba merasa takut dan khawatir dari rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang ya'man min makrillah, merasa aman dari makar Allah berarti ada kelainan padanya. Ada kelainan. Apa aminu makar Allah? Allah pertanyakan, apa aminu makar Allah, Apakah mereka merasa aman dari rencana Allah? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah. Allah katakan apakah mereka nggak khawatir? Kalau-kalau Allah merencanakan untuk turunnya azab di waktu malam dalam keadaan mereka tidur, Apakah mereka tidak khawatir yang berbuat kesyirikan, berbuat kesesatan, kebidahan, berbuat ke dosa-dosa, kedoliman-kedoliman. Ada aminu? Apakah mereka merasa aman kalau tiba-tiba turun azab di waktu malam? Wahum naimun. Ketika mereka tidur, yang berarti nggak sempat taubat, nggak sempat minta ampun, nggak sempat beramal apapun, tiba-tiba mati. Su'ul khatimah. Dan sudah terjadi. Beberapa kejadian, bukan satu kejadian. Sedang hura-hura mereka. Sedang pesta dengan kemaksiatannya. Tiba-tiba terkena tsunami. Sudah terjadi. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua Allah katakan atau mereka merasa aman. Dari baksuna. Dari adab kami yang datang pada mereka duhan di waktu pagi. Wahum yal'abun. Dalam keadaan mereka sedang main-main itu juga banyak terjadi. Sedang main-main di lapangan mati. Tiba-tiba turun azab. Apakah sempat bertaubat? Apakah sempat memperbaiki amalannya? Apakah sempat dia menambah amalan soleh? Enggak sempat sama sekali. Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari rencana-rencana Allah? Fa'inahu yamkur بالظالمين من يشاء والفاسقين من يشاء فيصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون maka kadang-kadang Allah timpakan pada mereka azab dalam keadaan mereka tidak merasa wa hadza adlun minhu subhanahu yuhmad alaih ini adalah keadilan dari Allah yang terpuji Allah dengan sifat tersebut jadi makar bagi Allah bukan sifat jelek tapi sifat yang adil atau sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan bahwa Allah memiliki rencana-rencana yang pasti baik, yang pasti adil, yang pasti hikmah. Amma idza kana isalul adza ila al-ghairi bighair haqqin fahadha dhulmun la yajuz. Adapun jika menyampaikan adza satu kejelekan kepada orang lain bukan dengan kebenaran. Fahada zulmun wala Maka itu kedoliman dan tidak boleh. Dia borong produksi saudaranya, semuanya dia borong. Dia simpan. Sampai sudah mulai rusak, dia jual kemana-mana. Akhirnya terkenal bahwa produksi si fulan busuk, rusak, jelek. Dia punya rencana supaya produksinya hancur dan saya akan produksi yang sama, yang lebih bagus. Itu kejahatan, keboliman, itu makar. Makar yang jelek. Wahada huwa makrul makhluk. Itulah yang dikatakan tipu daya makhluk. Itulah yang dikatakan makar-makar makhluk. Amma makrul khaliq jalla wa ala. Adapun makar Allah, makar sang pencipta jalla wa ala, fahuwa mahmudun kulluh. Maka itu semuanya terpuji. <clears throat> Liannahu adlun, karena itu keadilan. Qistun, keadilan. Fahada farqun bainal amrain. Makanya adalah perbedaan antara dua perkara. Makar wa makar. Makar bagi Allah dan makar bagi makhluk sangat berbeda. Yani baina Allah wa makar makhluk. Wa makar wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun memiliki makar. Dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Hada min babil jaza ilahum dan ini diantara balasan Allah atas mereka. Fahuwa laisa zulman minhu azza wa jal. Maka makar Allah bukan keboliman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama huwa murattab ala makrihim. Tetapi makar Allah, rencana Allah untuk menimpakan azab adalah disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Apalagi sudah diperingatkan. Apalagi sudah diperingatkan. Barang siapa yang berbuat begini akan kami azab. Bukan sekali, bukan dua kali, sekian kali. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka melakukan makar-makar jelek, keboliman-keboliman, maka Allah pun merencanakan makar yang adil, yang sempurna. Wa makarallahu bihim uqubatan sebagai balasan untuk mereka. Wa hadha adlun minhu azza wa jal. Wa bil hadis dan disebutkan dalam hadis Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq alayhi alkitab fayamal bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha disebutkan dalam hadis yang sahih <coughs> dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya salah seorang kalian tayamal amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq alaihi alkitab. Sesungguhnya salah seorang kalian ada beramal dengan amalan ahli jannah. Hingga antara dia dengan jannah tinggal sejengkal lagi. Fayasbiq alaihi kitab. Kemudian didahului oleh catatan kitab. Ini yani takdir. Fayamal bi'amal ya ahli nar. Akhirnya dia di akhir hidupnya. Padahal tiga sejengkal lagi dia mati menasuk ke dalam jannah. Akhirnya dia beramal dengan amalan ahli nar fayadkhulun nar. Maka dia masuk neraka. Yadkhulun nar bisababi anahu amila amali ahli nar. Dia masuk neraka karena dia beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hidupnya. Wal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Al-amal bil khawatim. Amalannya baik syirik tiba-tiba akan wafatnya sesat, menyimpang, kufur. Maka mati sebagai orang kafir. Walaupun menjadi kafirnya hanya sehari atau dua hari. Bahkan sejam atau dua jam. Sebaliknya, orang yang melawan dengan amalan ahli nar, na'udzubillah min dalik. Yang kalau dia mati saat itu dia masuk neraka. Ternyata ketika hampir wafatnya, dia berubah bertaubat beramal dengan amalan ahli jannah fayadkhuluha masuk dalam surga padahal baru masuk Islamnya sehari dua hari sebelum wafatnya atau mungkin sejam dua jam sebelum wafatnya seperti seorang sahabat yang tidak pernah sholat kecuali dua rakaat ada yang bahkan belum sempat beribadah mengatakan apakah begini begini begini? Naam, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam perang masuk Islamnya. Langsung ikut berperang dan mati. Kapan dia salatnya? Belum sempat. Tetapi di akhirnya husnul khatimah. Ikhwani fi azakumullah. Sebaliknya naudzubillah orang seperti Rajal yang di akhir hidupnya justru bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Padahal dia pernah berjihad bersama Rasulullah SAW. Pernah berperang bersama Nabi dan para sahabatnya. Masya Allah. Dan Nabi sudah menyatakan di antara kalian. Ada yang aku lihat gerahamnya di neraka jahanam. Seperti gunung Uhud besarnya. Para sahabat ketakutan. Maka berjihad mustamitan Mustamitan ini mati-matian. Sampai mereka berharap syahid, syahid, syahid, syahid. Dalam perang berikutnya, syahid, syahid, syahid. Dipersaksikan syahidnya oleh Rasulullah SAW. Artinya jelas bukan mereka yang dimaksud. Terakhir, tinggal Abu Hurairah dengan Rajal. Abu Hurairah khawatir. Semua sudah dipersaksikan syahid. Siapa lagi? Ternyata sepeninggal Rasulullah SAW Rajal ikut bersama Musailamah Al-Kadzab. Maka kata Abu Hurairah, Alhamdulillah berarti bukan aku. Khonibdin a'azakumullah muslimin rahimani wa Allah Berarti ada di antara mereka yang beramal dengan amalan ahli jannah, tiba-tiba di akhir hidupnya berubah. Beramal dengan amalan ahli nar, fayadkhulun nar. Berarti barakallahu fikum kita semua tidak aman. Kita semua nggak bisa tenang. Kita nggak tahu bagaimana akhir hidup kita. Barakallahu fiikum. Maka berupayalah, bersungguh-sungguhlah. Ihrus ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Berupayalah sungguh-sungguh untuk mengamalkan semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin kebaikan akhirat dan kebaikan dunia sebisa-bisanya. Wasta'in billah dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Yadkhuluha bi'annahu amila bi'amali ahli jannah wa mata alaih. Berarti yang menyebabkan dia masuk surga atau masuk neraka adalah mamata alaihi. Apa yang dia mati di atasnya. Yani khawatimnya. Fannaru la tadkhulu illa bi'amal. Neraka tidak dimasuki oleh seseorang kecuali dengan atau karena amalan-amalan. Wal jannah la tudkhal illa bi'amal. Demikian pula surga tidak dimasuki kecuali dengan amalan-amalan. Wal amalu bil khawatim dan amalan tergantung akhirnya fala yaghtarrul insan bi salahihi wa istiqamatihi wa ya'man min az maka hendaklah jangan tertipu seseorang dengan kesolehan dirinya, dengan keistiqomahan dirinya. Jangan merasa tenang dari penyimpangan. Jangan merasa aman bahwa dia nggak akan menyimpang. Kam min mu'minin wa min muslimin wa min alimin. Betapa banyak orang yang menyimpang. Orang yang tadinya mukmin, orang yang tadinya muslim, orang yang tadinya alim punya ilmu, Ternyata menyimpang. Ada kam. Bukan satu. Betapa banyak. Allah Jalla wa'ala azaghahum lamma hasala minhum ma hasal minal mukhalafat. Allah sesatkan mereka. Ketika terjadi pada mereka mukhalafat. Ketika terjadi pada mereka penyelisihan-penyelisihan. Dosa-dosa. Kemaksiatan-kemaksiatan. Zaig. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka zaghu, azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai menyimpang, mulai bergeser, maka Allah sesatkan mereka. Fala ya'man al-insan ala nafsihi wa yuzakki nafsahu, maka seseorang jangan merasa aman atas dirinya. Saya pasti masuk surga, jangan. Jangan ujub. Jangan gede rasa. La ya'man min makrillah. Jangan merasa tenang dari rencana-rencana Allah. Wala yuzaki nafsah. Dan jangan mensucikan dirinya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kata Allah, jangan kalian sucikan diri kalian. Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa suci, jangan kalian merasa bersih, jangan kalian merasa paling hebat, paling saleh, paling banyak ibadah, paling tinggi ibadahnya. Fala tuzaku anfusakum, jangan kalian sucikan diri kalian. Fala ya'man minal zaigi wa yukhalatul ashrar wa yastami ilayhim, Jangan pula karena merasa kuat iman, ya'man minal zaig, merasa aman dari penyimpangan, kemudian yukhalitul asrar, kemudian mereka bergabung dengan orang-orang jelek, dengan ahli ahwa, dengan ahli dalal, dengan orang-orang sesat, dengan ahli maksiat, yastami' ilaihim, mendengar ucapan mereka, mendengar kata-kata mereka, kalimat-kalimat mereka dengan merasa saya nggak akan sesat, masa saya bisa ditipu oleh mereka. Ini GR namanya. Bahaya, bahaya. Imam Tawus ibn Kaisan nggak berani mendengarkan syubhat dari ahlul bidah. Padahal wa imam, alim. Menutup telinganya ketika kelompok sesat berbicara. Wahai anakku, tutup juga telingamu. Ustud. tekan lagi, tekan lagi. Jangan terdengar. Setelah selesai, ingat. Kalau engkau mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah, ahlul dalal, tutup telingamu. Sesungguhnya al-bid'ah itu khattafah. Wal qulubu da'ifah. Bid'ah itu menyambar dan hati ini lemah. Jangan coba-coba. Merasa aman dari penyimpangan. Saya nggak akan sesat. Saya nggak akan menyimpang. Masa saya terbawa? Tidak mungkin Saya sudah selesai kitab ini, kitab ini, kitab ini. Saya sudah mondok berpuluh-puluh tahun. GL. Kemudian duduk dengan hal bid'ah, ditelan habis. Ya. Seperti anak muda di zaman para ulama yang berkata kepada mereka, wahai guruku, aku akan datangi mereka, aku nasihati mereka. Jangan. Tapi aku bisa menasihati mereka. Jangan. Ya. Anak muda tadi maksa. Berangkat ke kaum murjiah. Wala yarji illa murjian. Dia tidak pulang kecuali sudah jadi murjiah. Naudzubillah. Satu majlis saja. Dan sudah sampai pada kita riwayat tentang anak muda yang tidak sengaja duduk di bawah pohon, berteduh dari panasnya matahari, ternyata ada satu orang tua di sebelahnya. Ikut berteduh juga di situ. Satu majelis saja. Orang tua itu berkata kepada anak muda, wahai anak muda, Bagaimana pendapatmu kalau saya katakan padamu, naiklah pohon ini. Kalau engkau nggak bisa naik pohon ini, saya akan siksa kamu. Kemudian saya potong kakimu. Kata anak muda tadi, itu dolim. Itu dolim. Taib, cerdas kamu. Bagaimana pendapatmu kalau Allah katakan, hendaklah kalian beriman, nanti masuk surga. Ternyata ditakdirkan kafir. Anak itu berhenti dan berkata, iya ya, nggak mungkin Allah zalim. Makanya takdir itu nggak ada. Langsung jadi kodaria. Satu majelis. Kapan cerita ini muncul? Ketika 30 kodariah dihukum oleh penguasa. Semuanya masyayikh. Kecuali satu anak muda ini. Lah kamu kenapa? Kok ikut bersama orang-orang ini? Aku dulu pernah duduk dengan satu orang dari mereka. Terus mereka berkata seperti ini, seperti ini. A'udzubillah. Ya. Fi majlisin wahid. Sehingga jangan sok. Jangan sok kuat. Jangan merasa aman, merasa tenang dari penyimpangan. Kemudian dengan berani duduk dengan hizbiyin, duduk dengan musafiqin, duduk dengan ahlul ahwa wal bidah wal balalah. Jangan. Ya. Jangan sok. Ya. Akan ditelan oleh mereka dan masuk subuhat ke hatimu dan gak bisa keluar lagi ila yaumil qiyamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Bagaimana caranya istiqamah? Caranya istiqamah adalah dengan ilmu wal amal. Jangan berhenti mencari ilmu, jangan berhenti mengamalkan ilmu. Apa yang kamu sudah tahu kerjakan. Itu caranya istiqamah. Satu, belajar terus tidak berhenti. Kedua, mengamalkan ilmu. Kalau mau tambah yang ketiga, Jangan pisahkan dirimu dari orang-orang baik. Yani dari ahlus sunnah salafi. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum. Bilgadati wal ashi yuriduna wajha. Sabarlah engkau bersama mereka-mereka yang selalu menyeru Allah di pagi dan sore. Sebab kalau sudah terpisah sendirian, fa inna ya'kulu al-ghanam al-qasiyah Sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang sendirian. Akan mudah disesatkan kalau engkau sendirian. Berada di tengah orang awam. Maka hati-hati. Teman kalian yang ketika keluar dari pondok ini kemudian sibuknya dengan dunia. Bersama ahli dunia dengan orang-orang awam. Lihat apa jadinya. Seakan-akan gak pernah mempelajari sunnah. Hilang semua dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya itu yang terlihat. Nggak ada sunnah di wajahnya, nggak ada sunnah di pakaiannya, nggak ada sunnah di badannya, nggak ada sunnah. Plus maksiat di jarinya, ya. merokok kembali. Itu baru yang dohirnya. Bagaimana yang ada di batinnya? Wallahu taala alam. Kita nggak tahu. Ikhwan Ini bahayanya kalau memisahkan diri dari ahli sunnah. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته